Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 168, perhatikan baik-baik di situ. Masih berkaitan masalah zon yang keliru Nah, don yang keliru karena kita membangun ibadah kita terkadang di atas apa? Don. Don itu kan dugaan kuat, tapi kemungkinan benarnya kemungkinan, kemungkinan benarnya besar itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi terkadang ada juga tidak dia sudah menduga kuat sekali, kemungkinan besarnya benar, tapi apa? keliru itu. Nah, keliru-keliru bagaimana? Tinggalkan yang keliru, membangun kembali yang don tersebut di atas yang benar, itu seperti itu. Paham ya? Dibangun di atas yang benar, yang keliru tinggalkan, kemudian dia beramal dengan amalan yang benar. Kita lihat di situ barakallahu fikum. Misal akhir contoh yang lain, rajulun dhanna anna syamsa qad gharabat. Fasallal maghrib. Ada orang menyangka, mengira bahwasanya matahari sudah terbenam. Kemudian dia salat maghrib. Perhatikan situ ya. Thumma tabayyana ba'da dzalik kemudian nampak jelas setelah salat maghrib selesai, anna syamsa lam taghrib. Ternyata matahari belum terbenam. Nambar barakallahu Jadi dia menduga mengira bahwasanya matahari sudah terbenam kemudian salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib, ternyata apa? Matahari belum terbenam. Fahuna yajibu alaihi an yu'ida as-shalah idza dakhala waqtul maghrib. Kalau di sini wajib bagi orang tersebut untuk mengulangi salatnya apabila telah masuk waktu maghrib. Karena apa? Karena dia sholatnya belum masuk waktunya, kan belum sah. Nah, barakallahu fiikum belum sahnya kan itu. Nah. Kita lihat lagi. Kata beliau, ai idza ghabat asy-syams maksudnya apabila matahari terbenam baru dia ngulangi sholat maghrib lagi karena tadi belum sah sholatnya, Kenapa belum sah? Karena belum masuk waktunya. Berikutnya, fa in qala qailun sekarang kalau ada orang mengatakan, mal farqu baina hadis surah wa baina surat as-sa'im idza aftara qabla an taghib asy-syams? Sekarang mungkin timbul pertanyaan. Kalau salat kok ngulangi tapi kalau puasa kok enggak kenapa itu loh? Ya enggak? Kalau puasa nampaknya matahari terbenam dia buka, ya enggak? Ternyata setelah itu matahari belum terbenam. Ya? Nah, di, diperintahkan untuk tidak ngulangi puasanya kan? Tapi kalau salat kenapa suruh ngulangi gitu loh? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Kita lihat. Fa in qala qailan kalau ada orang berkata, terus apa bedanya? antara bentuk ini dengan bentuk masalah puasa. Gambaran ini dengan gambaran ketika puasa, apabila dia berbuka sebelum mata terbenam, kemudian nampak bahwa matahari belum terbenam, eh, fa innahu yudzi'u as-shom, ini dianggap sah. Tapi kalau salat kok enggak dianggap sah? paham belum nih pertanyaannya? Kalau salat kenapa enggak dianggap sah kok suruh ngulangi? Tapi kalau puasa kok dianggap sah, puasanya enggak perlu ngulangi. paham belum? Kan dua pertanyaan seperti itu jawabannya. Kulna jawabannya Perbedaannya al-farqu anna al-akla fi shaum wujudu mafsadin, mafsadin. Wujudu mufsidin. Apa? Kata beliau sini kita katakan perbedaan bahwasan perbedaannya bahwasannya makan ketika puasa itu adanya apa? mufsid sesuatu yang merusak. Ya enggak? Makanan merusak puasa, makan. Naam. Fa yu'dar insan fi bil jahl. Maka di sini orang dikasih apa? Udur karena bodoh enggak tahu. Enggak tahu kalau matahari belum terbenam itu loh. kasih udur. Wa amma sholatu allati lam yadkhul waqtuha. Adapun salat yang belum masuk waktunya bahwa faqdu wajibin. Di sini bukan masalah apa? Bukan masalah adanya perusak bukan tapi apa? Karena hilangnya faktor yang mewajibkan. Wajibnya salat itu apa wajibnya di antaranya? Masuknya waktu. Nah, kalau belum masuk waktu kan enggak wajib salat. Paham ya maksudnya ya? Beda bentuknya. Kalau yang masalah puasa tadi Makan itu kan merusak puasa, ya enggak? Sehingga ketika dia enggak tahu kalau itu merusak puasa kalau dia makan, enggak batal puasanya gitu loh. Belum. Eh, nah. Dia mengira jam tadi sudah benar. ternyata setelah itu apa muncul lagi dalam artian mungkin mendung itu ya. Setelah itu ternyata matahari masih ada. Enggak diperintahkan untuk mengulangi puasanya tapi sah. Tapi kalau masalah sholat itu berkaitannya masalah apa? Bukan masalah syaratnya, bukan masalah syarat atau Nah barakallahu fikum adanya perusak bukan tapi wajibnya itu faktor yang wajibnya hilang. Belum ada. Kan kalau belum masuk waktu kan berarti wajibkan. Faham belum ini Hasan? Faham Abdullah? Ya, beda bentuknya. Wal ulama yaqulun, para ulama mereka mengatakan inna tarkal ma'mur la yu'dar fihi bil jahal. Para ulama mengatakan sesungguhnya meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih uzur kalau walaupun dia bodoh. Meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih uzur Ha? Eh? dengan sebab karena bodoh atau enggak tahu. Karena meninggalkan perkara eh, perkara apa yang diperintahkan ya. Wa amma fi'lul mahdzur, adapun mengerjakan perkara yang haramkan, fayu'dzar fihi bil jahl, maka nam dapat uzur kalau dia itu bodoh. Bedanya itu. Oleh karena itu dalam kitab-kitab itu seringnya apa? Mawani' mawani' mawani' penghalang-penghalang untuk dikafirkan itu ketika orang melakukan perbuatan apa? Melanggar syariat kan? Nah, barakallahu fiikum. Baru ada udurnya kalau dia bodoh. Tapi kalau untuk melanggar perkara yang diperintahkan, paham ya? Perkara yang diperintahkan kalau dia ninggalkan itu enggak dikasih udur kalau dia bodoh. Dikasih tahu, kamu itu tadi keliru, belum masuk waktunya kok kamu sudah sholat. Ulangi lagi sholatnya. Paham belum? Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Perkara yang diperintahkan itu sholat. Faham teman-teman? Eh, nah. Kalian lagi. Liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan Engkau mengatakan kami jika kami lupa atau kami keliru. Ya, lupa atau kami keliru, kasih kasih udur karena apa? Melanggar perkara yang haram. Tapi kalau untuk meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih udur walaupun dia enggak tahu. Tapi dikasih tahu, yu'allam diajari. Ini antum enggak sah salatnya. Lah kenapa? Masa salat duhur jam 10 pagi, belum masuk waktunya. Ulangi lagi sholatnya, ya enggak? Karena meninggal, perkara yang wajib, perkara yang diperintahkan, suruh ulangi. Tapi kalau nah barakallahu fikum mengerjakan perkara yang haram, dia itu nanti nggak bisa kita vonis, nggak bisa kita vonis, tapi nunggu dulu. Jangan-jangan dia ada udur. Ternyata bodoh orangnya nggak tahu hukumnya, dapat udur kalau situ. Faqala Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan ketika ayat tersebut turun, "Qad fa'al sungguh aku telah melakukannya." Maka sudah mengampuni. Berikutnya, rajulun ghalaba ala dhannihi annahu shalla arba'an fasalam, Ada orang nah dia menduga kuat. Eh, dia menduga kuat bahwasannya dia itu sudah sholat empat rakaat. Fasallam kemudian dia salam. Ada orang zonnya sangat kuat sekali bahwasanya dia sholat sudah sholat empat rakaat, sudah sholat empat rakaat. fasalam kemudian salam. Paham ya? Summa tabayyana ba'da salam. Kemudian setelah salam selesai, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi annahu salat salatan. Ternyata dia baru salat tiga rakaat. Berarti kurang berapa? Sa eh? Kurang satu. Kita lihat disini sini. Fahallahu an yaqul ana banaitu ala ghalabati Apakah sekarang boleh setelah salam kemudian ingat baru tiga rakaat kemudian mengatakan aku salat ini tak bangun di asdan iya. Jadi aku membangun di asdon dugaan kuatnya dapat rakaat tapi ternyata dia ketika salam selesai Baru dapatnya tiga rakaat itu loh. Ditanya, "Antum pernah satu rakaat? Analisis solatnya tak bangun di atas don. kok." Ya. Kami membangunnya di atas don katanya. Kita lihat, "Wal ibadat yaktafi fiha bi don. Sedangkan ibadah itu Nah barakallahu fiikum yuktafa dicukupkan fiha pada ibadah tersebut bi don dengan dugaan don yang kuat. Jadi ini alasan dia. Dia alasannya ketika dikatakan kamu kurang satu rakaat. Enggak. Buktinya kalau ibadah itu kan boleh dibangun di Anak-anak sudah menduga empat rakaat. Tapi keliru, ternyata baru tiga rakaat. Ya mau nggak mau kalau seperti ini keadaan zonnya keliru kan? Kalau zonnya keliru berarti tinggal yang keliru dia nambah 1 rakaat itu loh. Paham maksudnya? Ya, Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Al-jawab jawabannya la. Kata beliau la, tidak. Li'annahu tabayyana al-khata' karena nampak kelirunya gitu loh. Dzan itu bisa dipakai kalau dia enggak nampak keliru. Ini kan nampak keliru setelah salam assalamualaikum warahmatullah. assalamualaikum warahmatullah. nampak wah ternyata baru tiga rakaat. Nampak enggak berarti kelirunya? Nampak. Nah, ketika nampak itu nggak boleh dia bangun dia sedannya lagi gitu loh. Doanya tadi keliru. Yang keliru tinggalkan dia nambah berapa rakaat? Nambah satu rakaat. Caranya gitu. Mahum soal ini antara eh kita lihat lagi. Kata bebek ini ya. Fayajibu alaihi an yakmul Nah, atau an yukammil, arba'an wa yasjud lis-sahwi, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan empat rakaat dan sujud sahwi. Sujud sahwi itu berapa kali sujud, Husain? Dua kali sujud bacaannya apa? Ya sama seperti bacaan sujud yang lainnya ya. Nah, barakallahu fikum enggak perlu bingung. Kita lihat lagi. Kemudian kata beliau apa? maka hendaknya dia menyempurnakan empat rokat dan sujud sahwi, menyempurnakan empat rokat dan sujud sahwi. In anima fi zamanin qasir. Kalau dia sadarnya tahunya itu di waktu yang pendek. Maksudnya gini. Dia begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Baru duduk sebentar ini. Oh, ternyata tadi baru baru tiga rakaat ya. Nah, berarti waktunya pendek dia tahunya. Jarak antara dia selesai sholat dengan ingatnya itu pendek itu loh. Paham ya? Yang seperti ini keadaannya maka Langsung dia bangkit Allahu Akbar nambah apa? Untuk rakaat yang keempat. Setelah nanti selesai di akhir itu kan tahiyatnya. Tahiyat itu nanti baca seperti biasa bacaannya. Setelah itu apa? Sujud sahwi. Setelah sujud sahwi selesai, nah barakallahu fikum enggak perlu tahiyat lagi langsung salam. Ya kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini ingat, jarak antara dia ingat dengan selesai salat dekat. Paham belum? Dekat. Berarti otomatis kalau panjang bagaimana kita lihat? Au yu'idu shalah min awwaliha in alima ba'da zaman tawil. Nah, atau dia mengulangi salat dari awal. Kalau kapan? Kalau ingatnya itu waktu yang panjang. Contohnya gini. Salat duhur antum Bannya itu sudah empat rakaat ternyata setelah salam antum juga enggak ingat juga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ngobrol-ngobrol, dikir dulu, setelah dikir ngobrol taklim, setelah taklim ingat, oh, ternyata tadi baru tiga rakaat. Ngulangi dari awal gitu loh, karena panjang waktunya. Dia ingat antara waktu selesai sholatnya dengan ingatnya panjang gak tadi? Panjang. Maksudnya sholat. Kalau waktunya pendek langsung nambah satu rokaat. Sujud sahwi setelahnya. Beda nggak San? Esan? Tapi kalau waktunya panjang bagaimana Ibrahim? Ngulangi dari awal atau langsung nambah satu rokaat? Ngulangi dari awal. Paham ya? Ngulangi dari awal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya kalau ngulangi dari awal perlu nggak sesawi? Eh, perlu nggak adalah? Nggak perlu lagi lah, dari awal dari awal udah. Satu dua tiga satu dua tiga empat selesai dari awal, nggak perlu sujud sahwi lagi. Sujud sahwi itu untuk menambal kekurangan yang lupa tadi itu. paham belum? paham bedanya? Eh, hebat Ayo ana harus paham ini ya. Berikutnya. Rajulun yadun annahu ala wudu. Ada orang, dia mengira menduga bahwasanya dia itu sudah wudu. Semua tabayyana ba'da salamihi, kemudian nampak setelah dia salam, annahu laisa ala wudu. Bahwasanya ternyata dia apa? Nah, belum wudhu tidak di atas wudu. Fahuna naqul, di sini kita katakan yajibu 'alaika an tatawadda' wa itu shalah. Wajib atas untuk wudhu lagi dan mengulangi salatnya. Kenapa? Kenapa kok suruh ulangi seperti itu? Karena enggak ada susah sahwi untuk wudu itu enggak ada. Eh, antum susah sahwi itu gantikan wudu ya enggak bisa. Paham ya? Tetap antum mengulangi wudhunya, setelah itu mengulangi salatnya. Karena termasuk syarat sahnya salat apa? Taharah itu wudhu suci. Mahum insyaallah ini. Handalah. Iya. Ayo kita lihat lagi berikutnya. Rajulun akala lahma ibil. Ada orang makan daging unta. Perhatikan ini, orang makan daging unta. Lakinnahu yaghlib ala dhannihi hayna akalahu annahu lahamu dhan musalla. Allahu musta'an. Ada orang makan daging unta, tapi ternyata muncul di benak pikiran dia itu dugaan kuatnya yang dia makan itu apa? Ketika dia makan itu makan daging apa kambing? Belum. Dia makan daging unta. tiba-tiba nah, muncul di benak pikirannya dugaan kuat jangan makan tadi kelihatannya dari kambing ini Belum. Dugaan itu ya. wasallah kemudian sholatnya, fa tuh sahihah, sholatnya sah. Kenapa sah sholatnya? Karena dugaan kuatnya tadi bahwasanya apa mengira itu ada daging enam kambing. Fa'in. kemudian kalau nampak bagaimana kita lihat. Fa'in tabayyan lahu fima ba'da. Tapi kalau nampak bagi dia setelah selesai, nah barakallahu fikum. Na'am, annahu laham ibil. Ternyata itu daging unta, wajib alaihi an yu'ida al wudhu wassalah. Wajib bagi dia ngulangi wudu dan salat. Karena makan daging kambing batal wudu atau enggak entahlah. Hah? Yang batal wudu makan daging apa? Sapi? Unta, paham ya? Nah barakallahu fiikum. Jadi di sini ternyata apa nampak gitu. Setelah selesai sholat nampak. Ternyata oh ternyata tadi itu daging kambing. Eh daging apa? Nah barakallahu fiikum onta nampak. Wajib bagi dia ngulangi wudhu dan sholatnya. Karena ketika dia sholat dalam keadaan sudah makan daging onta batal nggak sholatnya? Nah, batal karena dia harus wudhu dulu. Nah ingatnya ilahnya apa kemarin ilahnya? Sebabnya kenapa sih? Kok makan daging onta kok batal wudhu? Ilahnya apa kemarin? ya eh, ta'budiyah, ilahnya ta'budiyah, semata-mata untuk ibadah saja. Diperintahkan untuk beribadah mau atau tidak. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Apa kata beliau? Berikutnya. mohon salah nih Hasan ya, mohon mohon salah. Rajulun tawafa sittata aswar. Ada orang dia tawaf enam kali putaran. Tawaf itu berapa kali putaran seharusnya Abdullah? Tujuh. Ini ada orang dia tawaf sudah enam kali putaran. Wa ghalaba 'ala dhannihi dan apa? Dan kemudian dia apa? Menduga dengan dugaan kuatnya, annaha sab'atu ana sab'atun. Bahwasanya dia ada tawaf tujuh kali. Fangsarafa pergi dia. Pergi. Anda tujuh kali kok. Anda menduga sudah tujuh kali, padahal baru enam. Falan mamasa khutuwatin kemudian ketika dia berjalan baru beberapa langkah, kalau ingat dia annahu innama tafa sittata aswad. Dia baru tawaf enam kali putaran. Berarti kurang berapa, Bang? Kurang satu. Kita lihat sini. Fal wajib an ya'uda, maka yang wajib dia kembali lagi wa ya'ti mendatangkan yang ketujuh. Li anahu idza tabayyana al-khata' wajib al-'aud ila shawab dikarenakan apabila nampak kekeliruan wajib bagi dia untuk kembali kepada ke kebenaran. Yang benar itu berapa putaran tadi Husain? 7. nanti dia baru dapat enam. Enam dia mengira ada tujuh ternyata dia jalan berjalan sebentar beberapa langkah itu ingat. Ternyata anak baru enam. Nah, apakah ngulangi dari awal atau cukup menambahkan yang ketujuh? Cukup menambahkan yang ketujuh Mahum soal ini, kesan Ayo na'am. Abdurrahman afum, Abdurrahman. kita lihat lagi. Rasulun dhanna annahu akhraja zakat malih. Ada orang menyangka dirinya sudah mengeluarkan zakat hartanya. Falam yukhrijha Nah, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat tersebut dan dia mengira menduga minhu dari dia itu, dugaan dari dia itu annahu qad akhrajaha. Paham Ada orang menyangka dia sudah mengeluarkan zakat hartanya, padahal dia belum mengeluarkannya karena dengan dugaan sangkaan dia sudah mengeluarkan loh. Paham Dia menduga sudah mengeluarkan padahal belum mengeluarkan. Fa bana'la hadzan, kemudian dia membangun di atas dugaan ini, dzan ini walam yuhsi malah dan dia enggak menghitung hartanya lagi, enggak menghitung lagi berapa rupiah, berapa dolar ya, ya berapa real enggak hitung lagi dia. Dia cuma menyangka mengira sudah zakat itu. Walam yu'addi zakah dan dia tidak menunaikan zakat lagi. Tsumma tabayyana lahu ba'da dzalika kemudian ternyata nampak setelah itu. Dicek lagi dilihat ternyata uangnya masih utuh. Paham ya? Annahu lam yuzakki ternyata dia belum berzakat. Fa huna yajibu alaihi an yuhsiya malah az-zakawi. Maka di sini dia wajib untuk menghitung apa harta yang dizakatkan. Ingat-ingat ya, jangan terlupakan ini faedah yang sering muncul untuk masalah zakat dikembalikan kedua perkara. Karena zakat harta nukut al-maliyah ya, harta-harta yang sifatnya harta nukut, eh, harta harta yang antum saksikan ada rupiah, ada dolar, ada real, itu kalau mau dizakatkan, itu nanti ukurannya imam perak, imam apa? Emas. Kalau emas kalau digramkan kalau sudah mencapai 85 gram emas murni. Paham ya? Kalau kembali ke dinar berapa dinar Abdurrahman? Berapa dinar Abdurrahman? 20 dinar kalau emas. Paham ya? 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Itu nanti mengeluarkannya berapa persen irbat? Berapa persen? Dua setengah persennya. Dua setengah persennya. Kalau perak ukurannya berapa dirham Abdullah? Dua ratus dirham. Senilai dengan berapa gram Abdullah? 595 gram perak murni. Mengeluarkannya berapa persen Husain? Dua setengah persen juga. Kalau antum masih bingung bagaimana cara menghitungnya ya, para ulama telah menyimpulkan dengan diglobalkan antum cukup apa? Harta total tadi itu dibagikan 40 bagi puluh hasilnya itulah yang dizakatkan. Faham maksudnya ya? Jadi taruhlah antum punya harta simpanan melebihi nisabnya. Nah, yang melebihi nisabnya ini harta simpanan tadi itu antum apa? Antum bagi empat puluh. Sudah sampai nisab ya? Bagi 40. Nah, hasilnya itu yang dikeluarkan. Itu kalau bingung dengan dua setengah persen tadi. Faham maksudnya? Mbak Ilah simpelnya gitu. Mengeluarkan berapa? dua setengah persennya. Lalu diglobalkan bagaimana caranya biar mudah? Dibagi puluh. Ini kalau sudah mencapai nisab ya, kalau belum mencapai nisab ya nggak ada zakat. Karena termasuk wajibnya itu ketika apa sudah mencapai apa? Nisab. Mahum insyaallah, kasih mahum. Alhamdulillah. Ayo enam. Taniat. Maka wajib bagi dia untuk menghitung harta yang dizakatkan dan wajib untuk zakat. Li'annahu tabayyana anna dhannahu al-awwal laysa bisahih. Karena dia nampak bahwasanya dugaan dia yang pertama tidak benar. Fa wajib an ya'tiya bil fi'l sahih. Maka wajib bagi dia mendatangkan perbuatan yang benar karena udah ingat ternyata belum zakat dihitung lagi hartanya kok ternyata kok lebih nisabnya ya udah zakat berarti apa Mengulangi zakatnya tadi kan dugaan yang pertama tadi berikutnya rajulun atau syakhsan zakatan bina'an anala ghalabatil dhann annahu rajulun fakir. ini loh ini kita lewati juga hadisnya ada orang memberikan apa memberikan orang lain zakat dia membangun di atas dugaan dia dia menduga orang yang dikasih orang miskin belum? ya mungkin orangnya mungkin lagi di sawah gitu ya pakai celana pendek kemudian eh, pakai cang, bawa cangkul ternyata dia tuh orang nggak sembarangan punya lima pabrik dia eh, punya pabrik ake <laughs> punya lima pabrik dia punya lima pabrik kemudian punya usaha banyak lah intinya tapi kan dia kan orangnya nggak tahu di sawah dikira orang miskin dikasih pak ada uang zakat nih pak diterima sama dia juga ternyata apa yang menerima zakat tadi ternyata orang kaya berarti kan otomatis yang zakat ini kan keliru sasa, keliru orang gitu loh. Paham maksudnya ya? Seharusnya yang menerima zakat itu fuqara wal masakin. Nah, kalau gitu bagaimana? Kita lihat. Tsumma tabayyana annahu ghaniyun, ternyata orang yang menerima zakat orang kaya. Fal hadis as-sabiq. Hadis yang menunjukkan yang kita lewati kemarin, orang zina, orang pelacur mana ya, kisahnya itu, ya dulu al-izza, intinya sah. Karena apa? Innamal amalu binniyat. Hanya saja semua amalan tergantung dengan apa? Niat dia niatnya zakat, taunya orang miskin, ternyata orang kaya. Bukan urusan kita. Seharusnya kalau dia itu orang kaya, tahu dia itu merasa dirinya kaya dan nggak berhak, ngomong, "Afan, maaf kami orang kaya." Atau kami orang punya, kami nggak berhak mendapatkan zakat. Ngomong gitu loh. Tapi kalau dia nggak ngomong kan otomatis kembali hukum asal. Taunya ya orang miskin dikasih sama dia. Sah atau nggak tadi zakatnya? Sah. Nah. nah lihat lagi. wahadalam hadza anil qaidah ini nggak keluar di kaidah. Li'annahu fi hadis surah la mungkin tasihul khata. Kalau dalam bentuk seperti ini enggak mungkin kan dibenarkan apa? kekeliruannya. Datang lagi, Pak. Maaf Pak, tadi uangnya tak ambil lagi, Pak. Keliru, Pak. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin, enggak kan? perlu datangnya lagi. Assalamualaikum. Salam. Bapak tadi yang di sawah batangkol ya, ya. Uangnya tiba ambil lagi Pak, keliru Pak. Enggak bisa. Paham ya? Antum dah sah zakatnya karena tahunya orang miskin tadi itu. La mungkin tasdil khata, enggak mungkin di sini dibenarkan kekeliruannya in inna tasrih khata an yastarid al-mal mimman akhadahu ya kan dikarenakan kalau membenarkan kekeliruan tadi itu caranya apa menarik ulang harta yang sudah diambil orang yang ambil tadi ya yastaridul mal maksudnya mengambil kembali harta tadi mimman akhadahu dari orang yang mengambilnya eh, Pak tadi Pak maaf Pak keliru Pak sasarannya Pak seharusnya yang terima zakat itu orang fakir miskin ternyata Bapak punya lima pabrik ya Pak iya pabriknya udah bangkrut semua tapi ya, Pak. Oh ya kata bapaknya pabriknya bangkrut semua tutup semua kan corona katanya Maksudnya maksudnya itu bukan bukan alasannya kaya atau enggak kaya, orangnya keliru gitu loh. Yang mau zakatnya keliru, keliru orang gitu loh. Jadi kembali ke karena dia tidak tahu tadi tetap sah zakatnya. Naam. Kalau menyengaja bagaimana saya? Nah, eh, menyengaja dia, wah anak mau zakat kemana? Ke fulan. Fulan kan punya lima pabrik, ya, biarin lima pabrik, punya lima pabrik, punya saya punya orang kaya lah. Dia sengaja zakatkan ke orang kaya. Sah gak zakatnya? Enggak sah kalau menyengaja enggak sah kalau menyengaja. Nah, kita lihat lagi dikit lagi. Wastidra' na'am wastirdatuhu almal mimman akhadha la yumkin dan mengembalikan menarik kembali harta yang sudah dikasihkan kepada orang yang mengambil tadi itu la yumkin enggak mungkin. Li'annahu na'am milkuhu karena dia milik dia tariqin syar'i dengan cara yang syar'i dan dikasihkan dikasihkan atau ambil kembali. Nanti malah antum kenapa? Karena Nah barakallahu fiikum ancaman apa ancamannya? Memberikan sesuatu diambil kembali seperti apa anjing yang menjilat apa? muntahannya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Ayo, kita lihat sini. Barakallahu fikum seperti itu. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya Abdul Aziz? Sah enggak zakatnya orang ini? Sah karena dia enggak tahu. Kita lihat lagi barakallahu fala yumkin an yantazi'a minhu. Enggak mungkin untuk dia itu mencabut kembali dari orang tadi. Falihada la yudhan anna hadhil kharija an qaidah. Oleh karena ini jangan sampai diduga, jangan sampai disangka bahwasanya ini keluar dari kaidah. Wa inna ma lam naqul bi'adatiha. Kenapa kita enggak mengatakan harus mengulangi kembali? Li'anna Allah Ta'ala lam yujib 'alaihi zakah maratain ini. Karena Allah Ta'ala enggak pernah Nah, ada dalil dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala enggak pernah memerintahkan apa? Untuk apa? mewajibkan zakat dua kali. Kalau udah sekali zakat udah sah itu loh. Ngulangi lagi ada enggak perintahnya? Enggak ada. Paham belum? Kecuali kalau dia ngaja gitu loh. Orang kaya, kaya raya kasih zakat, ya enggak sah zakatnya. Di situ pun antum apa? Sudah keliru gitu loh. Sudah keliru, enggak mungkin antum ngambil ngambil lagi kan? Tarik kembali kan enggak mungkin. Nah, belum standar di sini. Masalah tuan permasalahan Man a'ta ghaniyan yadunhu fakiran wa yastati an ya'idahu wa yastarid wa yastarid al-mal minhu fa hal yalzamuhu. Ini penting sekarang ini. Ada orang ngasih ada orang ngasih uang zakat atau ada orang berzakat kepada orang kaya. Dia mengira itu orang miskin. Paham belum ini? Dia bayar zakat keliru. Dia mengira orangnya itu orang miskin. Nah, dia mengira orangnya orang miskin. Tapi orang ini bisa dinasati, Pak, maaf Pak. Kan kita sudah paham semua Pak dalilnya bahwasanya zakat harta itu untuk fuqara orang miskin dan semisalnya. Bapak kan orang kaya. Jadi mungkin enggak Pak tadi yang anak kasih kita ambil lagi Pak. Oh mungkin anak juga faham dan nggak mungkin nerima kalau seperti itu keadaannya. Udah. Nah boleh nggak sekarang dia ngambil itu kalau kalau orangnya bisa nasihati? Paham belum ini? Orang kaya ini ternyata orangnya mudah dinasihati itu loh. Nggak sakit hati, nggak tersinggung itu loh. Karena kan orang kaya udah faham agama juga dia. Orang kaya kan nggak mungkin nerima. Kita lihat. Al-ijabah la yalzamu. Kalau walaupun seperti ini jawabannya tidak mengharuskan dia atau nah barakallahu fikum mengambil kembali atau menarik kembali. al hadis adalah ala anha qabilat bina'an ala dhanni. Di hadis yang kita lewati kemarin, hadis yang sudah kita lewati kemarin itu di situ alam bahwasanya na barakallahu fikum zakatnya diterima dibangun di atas Dugaan kuat, sangkaan kuat bahwasanya itu orang yang berhak menerima ternyata bukan. Paham ya? Yang enggak diterima itu kalau menyengaja. Menyengaja memberikan harta zakat kepada orang yang tidak berhak itu baru harus diterima. Dan berdosa tentunya. Nah. Kemudian kita lihat lagi barakallahu fikum Mas'alatun permasalahan baru. Mal hukmu idza ghalaba ala dhannihi dukhul waqt fa Apa hukumnya? Kalau dia sudah mengira menduga, nah barakallahu fikum mengira menduga bahwasannya apa? Bahwasannya sudah masuk waktu, tapi belum. Akhirnya dia sholat itu loh. Dia menduga kuat sudah masuk waktu, akhirnya dia sholat. Tsumma tabayyana lahu kemudian nampak pada orang tersebut. Nah, perhatikan kitabnya itu ya. Annal waqta lam yadkhul, ternyata waktunya belum masuk. Waktunya belum masuk. Paham ya? Nah, waktunya belum masuk. Dia mengira sudah masuk ternyata waktunya belum masuk. Wa mal farqu baina ghalabati dzan fi dukhul waqt wa baina ghalabati fit fi ittijal qiblah? Apa bedanya sekarang? Perhatikan ini. Apa bedanya sekarang antara dugaan kuat mengenai masuknya waktu dan dugaan kuat mengenai menghadap kiblat? Paham belum nih? Nah, Bang, ewa. Mengenai masuknya waktu dan menghadapnya kiblat, apa bedanya sekarang? Al-ijabah jawabannya Ida salah kubel waqt kalau dia sholat sebelum masuk waktunya walau dalam keadaan apa? Nah, hampir-hampir masuk waktunya belum masuk. Summa tabayyana adalah shalla qabla dukhulih. Kemudian nampak pada dia ternyata dia sholat sebelum masuk waktu. Fa innahu yu'idu shalah. Maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Wa wajhu dzalik sisinya dari sisi mana? Nah, alasannya annahu shalla fi waqtin lam yu'mar an yusalliya fi. Karena dia sholat di waktu yang belum diperintahkan untuk sholat. Paham ya? Dia sholat di waktu yang belum diperintahkan untuk apa? Untuk sholat. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fatakunu sholatu hina idin khair ma'amun biha. Maka menjadilah sholat tersebut di saat tersebut tidak diperintahkan. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Orang sholat diperintahkan kalau sudah masuk waktunya. Paham ya? Orang sholat diperintahkan kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya ya enggak diperintahkan. Waktu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa amruna fa dan sungguh Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya, maka amalan tersebut tertolak. Nah sekarang sholat belum masuk waktunya, nggak diperintahkan. Ya enggak, yang perintahkan sudah masuk waktunya. Alam kalau waktu li babis Ketika sudah masuk waktu barulah diminta untuk sholat. Jadi diwajibkan sholat itu kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya walaupun sholat jamaah sah atau enggak enggak Eh, sah. Perhatikan baik-baik ngapain itu gambar-gambar terus ngapain itu? Eh, nah, buang aja itu. Nah, maafan ya terekam ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Kita lihat sini, wa amal khata' fi istiqbal kiblah. Ada kekeliruan di dalam menghadap kiblat. Idza kana fi mawdhi' istihad, kalau dia bentuknya itu di tempat istihad, dia berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi kiblat. Beristihad sudah, men, berusaha mencari dengan semua fasilitas mulai dari fasilitas yang canggih, teknologi yang canggih langsung misalnya. Fali'annahu sholat salatan ma'muran biha. Dia sholat memang sudah tepat pada waktunya. Eh? Salatnya memang sudah di nah laksanakan tepat pada waktunya, cuman keliru kiblatnya gitu loh. Berarti ketika sholat tepat pada waktunya diperintahkan enggak? Ketika sholat tepat pada waktunya diperintahkan enggak? Eh? Diperintahkan cuman kelirunya keliru arah kiblat. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi sholat belum masuk waktunya, walaupun menghadap kiblat enggak sah gitu loh. Walaupun menghadap kiblat enggak sah. Nah, kita lihat lagi. Wattaqunna barakallahu fikum kata beliau, wattaqallah mastata' dia sudah bertakwa kepada Allah Taala semampunya. Wa tawajjaha ila haitsu yara annahu qiblah. Dan dia pun sudah menghadap ke arah yang dia mandang itu kiblat. Falam yukassir bi dia tidak meremehkan sedikit pun. Yukassir itu meremehkan, tidak meremehkan sedikit pun. Waqat turiba bi an yusanniya dan sungguh dia telah diminta untuk salat li anna waqta qad dakhal karena waktu sudah masuk. Fa alal 'ala al-wajhi alladhi amara bihi haythu istahada wattaqa masata. Kemudian dia pun salat ya, di atas sisi yang Allah telah perintahkan sesuai dengan istihad dia dan bertakwa kepada Allah taala sesuai dengan kemampuannya Fala talzamul i'adah. Di sini enggak perlu ngulangi lagi. Karena sudah apa? Benar perintah untuk salat sudah benar. Kenapa? Sudah masuk waktunya. Sudah berupaya mencari kiblat ternyata keliru kiblatnya gitu loh. Arah kiblatnya itu keliru. Maka enggak perlu ngulangi lagi. Paham ya? Yang jelas dia sudah berusaha, berupaya. Naam. Barakallahu fiikum wa jazakumullah seperti itu. Yang terakhir, mas'alatun permasalahan idza syakal imamu fi salatihi bana ala ghalibi dhannih. Apabila imam itu ragu, imam enggak bukan makmum, imam ya. Apabila imam itu ragu di dalam salatnya kemudian dia membangun di atas apa? Di atas dugaan kuatnya wa wafaqadh dhannah. Ternyata apa? mencocoki dugaan dia al-waqi' kenyataan. Maksudnya bagaimana? Dugaan dia itu mencocoki kenyataannya. Wa dzalika bi muwafaqatil ma'mumin lahu. Yang demikian itu dengan apa? Mencocoki perbuatan para makmum. Fa hal yasjud lis-sahwi aula? Kalau seperti ini keadaannya perlu enggak sahwi dia? Ragu imamnya ragu. Paham ya? Imamnya ragu, ternyata apa? Ternyata diikuti oleh apa? Makmum. Oh ya, diikuti oleh makmum. Nah, dalam artian dia sudah bangun di atas dhannya tadi itu al-ijabah al-mas'alah fiha khilafun bil ulama. Permasalahan ini ada silang pendapat di antara para ulama. Permasalahan ini ada apa? Silang pendapat di antara para ulama. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum kata beliau Wal madhab annahu la yasdud idza tabayyana annahu musibun fima fa'al pendapat yang menurut madhab madhab ini biasanya Imam Ahmad ya eh, Hanabilah biasanya nah kalau wal madhab itu ya maksudnya madhab Imam, Imam Ahmad Hanabilah seringnya itu berbeda ucapan Imam Nawawi kalau Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau nah wahada madhabuna atau madhab ashabina itu syafinya biasanya. Paham ya? Tapi kalau di sini kalau lemat umum wal madhab itu biasanya Hambali. Hanabilah. nah Bahwasanya enggak perlu susahwi. Eh, apabila nampak bahwasanya dia itu benar apa yang dia lakukan, enggak perlu susahwi. Li'anna sujuda innamal lisarbin tabayyana adamu. Dikarenakan susahwi itu diperbolehkan karena sebab yang nampak eh barakallahu fikum tidak adanya kebenaran. Liru, lupa baru susahwi. Wa qila innahu yasjud li'annahu adda juz'an min salatihi syakan fi. Ada yang mengatakan justru dia tetap susahwi, sahwi. Tetap sujud sahwi kenapa? Dikarenakan dia menunaikan bagian solat yang dia ragu di dalamnya. Antum sholat kalau ragu itu kan berarti apa? Enggak yakin itu ya. Nah, ayat fi hadal juz'i pada bagian sholat ini dia ragu. La yadri azzaidun huwa amla. Dia enggak tahu ini tambahan atau bukan. Walam yatabayyan li kasiran rujhan hadil ahadil qaulain. Syekh Ibnu Saimin perhatikan, beliau mengatakan dan belum nampak padaku eh, kebanyakannya nah untuk menguatkan merujukkan salah satu dua pendapat ini. Syekh Ibnu Saimin saja yang beliau bisa asy syekh Al-Allamah itu aja beliau masih mengatakan apa? Dan belum nampak bagiku ha? Eh, mana yang lebih kuat antara dua ucapan ini. Apalagi kita untuk merojihkannya, kita ikut aja beliau. Paham? Maksudnya ikut bagaimana? Ya ikut kita belum bisa merojihkan juga. Maksudnya dilihat keadaannya itu loh ya. Nah, beliau mengatakan apa? Ana belum bisa menguatkan salah satu di antara ucapan ini yang nampak bagiku kata beliau. Syekh padahal ya. Kita tutup yang terakhir Mas rajulun fi fi rihlatin fi rihlatin bahriyatin barriyatin. Permasalahan yang baru ada orang dia berada di rihlah pergi jauh tapi lewat darat. Maazumalaihi bersama teman-temannya wa indama qama lis al-fajr ketika dia hendak menegakkan salat fajar salat subuh wajada nafsahu muhtaliman ternyata menjumpai dia dalam keadaan apa muhtaliman dalam keadaan mimpi basah. Dalam keadaan mimpi basah. Wal jauh tujid dan padahal cuacanya dingin sekali. Coba bayangkan Ustaz. Mimpi basah cuacanya dingin lagi. Nah, wala yastati istimal ma' enggak mungkin enggak mampu menggunakan airnya. Belum. Posisinya dia ikhtila mimpi basah nah, karena dingin sekali enggak apa? Enggak mampu menggunakan air. Fatawadda'a wa shalla 'ala tilkal halah kemudian dia wudhu langsung sholat dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan apa? Junub. Kita lihat. Summa ada salah kubail duhur. Kemudian ngulangi kembali. Sebelum duhur dia ngulangi sholat dulu. Sholat apa? Subuh kembali. Kenapa? Ba'da tamakunhi minal ikhtisal. Karena jam 9 pagi sudah bisa mandi. Haulum. Awal mulanya sudah wudhu, sholat dalam keadaan junub. Diterima atau enggak kira-kira seperti ini? Enggak diterima. Kalau nggak mampu mandi, bukan berarti nggak menghilangkan junubnya dulu, dihilangkan dulu dengan apa? Tayamum. Kan gitu caranya. Tayamum untuk menggantikan mandi janabah ada nggak kemarin? Pelajaran kemarin ada kan? Jadi kalau dia nekat wudu langsung salat nggak sah gitu loh. Faham? Ewan eh, na'am. Kita lihat. Fa hal tasih apakah salatnya sah? Al ijabah jawabannya ar-rajul qad bari'at dhimmatuhu ala kulli hal. Orang ini atas berbagai macam keadaan sudah terlepas dari tanggungan. Li'annahu a'ada shalah karena dia mengulangi salat sudah. Lakin hasbus su'al akan tapi sesuai dengan pertanyaan lam yatayammam li salatil fajr. Dia ternyata enggak tayamum untuk salat subuh yang pertama tadi. Wudu langsung salat itu loh, enggak tayamum. Wa inna doa akan tapi dia wudu saja. Wal wudu yukhaffif al janabah la syak. Wudu itu pun kalau kata beliau, wudu itu pun juga meringankan janabah enggak diragukan lagi. Lakin akan tapi la yarfa'uha, belum bisa mengangkatkan apa? Mengangkat janabah. Karena janabah itu hadas akbar tak asghar? Akbar. Kalau teman wudu belum bisa. Wudu itu mengangkat apa? Hadas asghar. Caranya biar bisa terangkat ya mandi duluan itu. Kalau enggak mau mandi dengan apa? Tayamum wa alaihi fa i'adatuhu as-salah ba'da dan i'adatan syar'iyyan maka berdasarkan penjelasan tersebut berarti apa perbuatan dia mengulangi sholat setelah mandi tadi itu adalah pengulangan yang syar'i. Karena ketika awal dari sholat subuh pertama tadi nggak sah. Faham belum, Ketika awal tadi mandi, eh, ketika dia seharusnya mandi janabah dia nggak mandi kok wudhu langsung sholat nggak sah. Mahum ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Amma law tayammama li salati subhi bina'an ala annahu yakhaf ala nafsihi al-bard fa shalla fa innahu la al i'adah. Penting. Kalau di awal tadi dia bertanya mum, di awal tadi waktu subuh dia tanya mum, kemudian untuk sholat subuh dibangun di atas keadaan dia itu khawatir terhadap dirinya karena dingin tadi itu dan sholat setelah tayamum maka tidak diharuskan dia mengulang kembali. Mohon kesimpulannya. Nah, seperti itu barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil